Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar radio muslim kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan as-sa'adah wa asbabu kebahagiaan dan sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan kita masuk pada yang keempat yaitu al-iktharu min dzikrillah azza wajal yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kata beliau bahwa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu fa inna lahu sirron ajiban. Dalam berzikir kepada Allah itu merupakan rahasia yang sangat mengherankan, yang sangat menakjubkan, fing sirahi sadri wa naimil qalbi dalam mewujudkan kelapangan dada dan dalam mewujudkan kenyamanan hati yang hakikat kebahagiaan adalah insirak sadri, lapangnya dada, dan itminanul qalbi, dan tenangnya hati manusia. Orang yang mereka betul-betul hatinya bisa lapang, dadanya bisa lapang, hatinya tenang, itulah orang mereka betul-betul berbahagia. Satu di antaranya adalah dengan dia banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya berzikir kepada Allah itu memiliki banyak faedah. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim min mi'ata faedah li dzikri. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan tentang faedah zikir sampai seratusan faedah. Sehingga bagaimana zikir betul-betul akan mewujudkan seorang hamba memiliki kenyamanan hati, kelapangan dada, sehingga betul-betul bisa meraih kebahagiaan yang dia inginkan. Minha diantaranya kata beliau, Anna dhikra yatrudul hamma wal hasana wa yajlibul faraha wa surura wa tayyibul aish. Dikir itu akan bisa mengusir alham wal hasan yaitu kecemasan dan kesedihan wa yajlibul faraha was surur dan akan mendatangkan kebahagiaan kesenangan wa tayyibul aish dan kehidupan yang baik. Orang mereka hidupnya dirundung dengan kesedihan, dengan kegelisahan, kecemasan, jelas ini tidak akan bahagia. Walaupun dia memiliki dunia dan seisinya kaya raya, jabatannya tinggi, kemudian <clears throat> terkenal, dia menjadi tokoh mamanya, semua itu tidak akan mengantarkan kepada hakikat kebahagiaan. Itu semuanya faktor-faktor luar yang pokok itu adalah dalam hatinya itu adalah ada nggak ketenangan dan kelapangan dada. Adzikir ah, kepada Allah Ta'ala, mengingat Allah, mengingat Allah itu dengan hati, dengan lisan, dan dan dengan anggota badan. Dengan hati, hatinya bagaimana dia senantiasa kontak kepada Allah Ta'ala. Dengan hati, bagaimana dia senantiasa hatinya kontak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, dengan dikir dengan lesan, lesannya bagaimana senantiasa dia yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lesannya mengucapkan kalimat-kalimat dikir, hatinya menyimak dan anggota badannya bagaimana senantiasa dia berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikir ini akan bisa mendatangkan ini ke lapangan dada, kebahagiaan, eh, kehidupan yang baik. Di antaranya beliau nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman <clears throat> orang yang mereka hatinya beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mukmin dengan dasar imannya ketika dia mengingat Allah dan kemudian mengembalikan segala-galanya kepada Allah Ta'ala, maka akan tenang karena Allah adalah yang akan mencukupi segala kehidupannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala yang dia butuhkan. Orang mereka bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, mengingat Allah artinya mengingat segala kesempurnaan Allah Ta'ala. Sehingga kalau dia fakir, dia mengingat Allah, Allah zat yang maha kaya, Allah bisa saja memberikan apapun yang di yang, yang Allah kendaki kepada hambanya. Allah tidak ada kesulitan sama sekali. Bahkan, bagian, bahkan bagaimana ketika Allah menggambarkan kekayaan Allah, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala ayin qamu fi wahidin fasaluni fa'ataitu kulla mas'alatin mana kosomi ma indi illa kama yang kusul mikhiyat ida urkhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya yaitu manusia dan jin yang pertama sama yang terakhir mereka itu berdiri di satu lembah semuanya minta kepadaku lalu aku berikan apa yang dia minta maka tidak akan itu berkurang kekayaanku kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Enggak ada artinya. Itu kalau semua manusia jin dan jin semuanya minta kepada Allah dari awal sampai akhir. Allah beri. Maka orang yang miskin, yang fakir, yang biasa dibuat gelisah dengan kefakirannya, maka dia ketika, ketika mengingat Allah, Allah zat yang kaya, dia akan tenang. Orang terkena musibah, yang buat dia gelisah, Ibaratnya hancuran-hancuran apa yang dia dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Lalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang akan menggantikan segala apa yang hilang dari dia. Kalau dia bersabar, Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Allah sediakan derajat yang tinggi di dunia dan akhirat kelak. Maka dia akan menjadi tenang. Sehingga keterangan itu dengan cara dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu bagi seorang mukmin. Maka di sini pokoknya yang harus betul-betul mestinya dia fahami adalah bagaimana dia mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Sehingga begitu dia mengingat Allah, apa yang menjadi bagian kehidupan dia yang kurang, dia akan betul-betul kembalikan kepada Allah, maka dia akan tenang. Dia betul-betul akan menjadi berlapang dada. Itulah sifat seorang mukmin. Hati mereka menjadi tenang dengan mengingat kepada Allah Ta'ala, Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah yang dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi ini tenang. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Allah taala beliau menyebutkan di antara fawaid ini faidah-faidah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang pertama <clears throat> tadi telah disebutkan yaitu mengusir uh, kesedihan, mengusir uh, kegalauan, kecemasan. Di antara yang lagi adalah yaitu yatrutus syaitan. Dikir akan bisa mengusir syaitan. Wa yurdi rahman dan akan mendatangkan keridhaan Allah yang Maha Rahman. Sehingga betul-betul hidupnya akan menjadi jauh dari syaitan, dekat dengan Allah swt, menghilangkan kecemasan, kegundahan, kegelisahan, Syaitan kalau dia dekat pada manusia akan bagaimana menyeret manusia kepada kebinasaan. Syaitan kalau dia dekat dengan manusia akan menyeret kepada kebinasaan. Sehingga bagaimana orang yang mereka uh, sehingga orang mereka jauh dari syaitan dan dekat dengan Allah jelas dia akan uh, itu merasakan kebahagiaan. Orang kalau dekat dengan Allah dia akan tercukupi segala kebutuhan dia hati dia menjadi tenang bersandar kepada zat yang mencukupi segala-galanya. Wa may yatawakkal Allah fa hasbuh. Karena siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala kebutuhan dia. Kemudian diantara pula bahwasanya yang tiga itu uh, yaqwal qalba wal badan. Yaqwil qalba wal badan. Yaitu akan hatinya dan badan menjadi kuat Kemudian wa yunawwiral wajha wa yunawwirul wajha wal qalba dan hatinya wajah dan hatinya akan menjadi bersinar. Orang yang mereka banyak berzikir kepada Allah hatinya akan kuat. Karena zikir itu seperti makanan. Orang yang hatinya itu penuh atau dia cukup makannya, seperti badan yang cukup makannya, maka hati akan kuat. Makanan hati adalah dikir di antaranya. Asupan-asupan yang bergizi yang masuk ke dalam hati dia akan menguatkan yaitu hati dia. Makanya <clears throat> orang yang mereka berdikir kepada Allah akan bisa menguatkan jiwa mereka. Ah, kekuatan badan itu diantara pula dapat berpengaruh dari kekuatan jiwa. Kalau jiwanya kuat, badannya itu akan kuat. Contoh diantaranya, orang yang mereka sholat malam, ada seorang ulama menceritakan, ada seorang yang mereka itu kakinya buntung satu, berdiri, sholat, bisa mengikuti sholat berjamaah itu bisa sampai berjam-jam. Sholat tarwah, berjam-jam, dia berdiri dengan satu kaki, dengan kerak satunya, dia bisa mengikuti sholat sampai berjam-jam kekuatan jasadnya ini ditopang oleh kekuatan hatinya. Sehingga orang mereka hatinya kuat, badannya akan bisa uh, ini diajak kemana-mana. Orang yang uh, badannya sudah udur, tapi hatinya itu masih sehat sempurna, itu badannya bisa seret ke ini masjid. Ini orang mereka badannya kuat, eh, hatinya kuat. Orang yang mereka makanya uh, kaum muslimin ketika mereka berjihad mereka nampak kuat-kuat kekuatan badan mereka ditopang dengan kekuatan hati mereka yang bersandar total ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir itu pula akan bisa menjadikan akan mewariskan yurithul mahabbah. Mewariskan kecintaan Kecintaan Allah kepada hambanya. Yang kalau Allah mencinta hambanya, maka hamba itu betul-betul akan menjadikan orang yang dadanya lapang. Jiwanya tenang. Dia dicintai Allah. Orang seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala maka hamba ini pun akan mencintai Allah pula dan mencintai Allah itu akan membuat hati dia itu ada kerinduan, kenyamanan, sehingga bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah dengan sangat nyaman. Hatinya betul-betul menjadi sangat tenang, sangat nyaman, sangat merasakan ini kelezatan hidup. Seorang salaf mengatakan, Masakinu ahli dunia kharaju minat dunya walam yaduku atyaba ma fiha yang dikatakan orang mereka betul-betul dikatakan miskin dari kalangan ahli dunia itu bukan orang yang tidak punya perabot rumah tangga. Yang dikatakan miskin dari kalangan ahli dunia itu orang yang mereka keluar saat atau sampai matinya tidak pernah merasakan sesuatu yang paling lezat, paling nyaman. Apa itu? Ketika ditanyakan mahabbatullah wa ini ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bil qailah. Hati yang mengenal Allah, yang mencintai Allah dan hati yang merasa nyaman bersanding dengan Allah taala. Makanya orang yang mereka betul-betul hatinya itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa merasa nyaman dengan semua apa yang dia lakukan dalam beribadah kepada Allah taala. Itu yang menjadikan dia yaitu betul-betul bisa merasakan hidupnya itu tenang, bahagia, lapang. Dia merasa nyaman. <clears throat> Nyaman inilah yang menjadikan pokok kebahagiaan seorang dalam kehidupannya. Karena dia mengenal Allah dan mencintai Allah SWT. Demikian pula seorang hamba dengan banyak berzikir kepada Allah SWT itu akan menghasilkan murokobah. Dia akan senantiasa merasa dalam pengawasan Allah taala dia merasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia masuk ke derajat ihsan dalam kehidupannya itu. Orang yang mereka muraqabahnya kepada Allah kuat, maka dia masuk dalam derajat ihsan dalam kehidupan beragamanya. Dan ihsan ini tingkatan beragama yang tinggi, yang paling tinggi. Ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dan orang mereka masuk dalam derajat ihsan ini, maka orang itu betul-betul akan merasakan kenyamanan hidupnya karena dia betul-betul dalam melaksanakan pengambaannya kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah sehingga akan mewariskan kenyamanan dalam hatinya ini dimana dia merasa betul-betul e, merasakan ini bersanding dengan Allah yang maha sempurna itu yang membuat kemudian dia, dunianya menjadi surga dunia inna fitunya jannatan di surga di dunia itu ada surga dan surga dunia itu adalah ada pada si itu sikap mengenal Allah Subhanahu wa taala. Surga dunia ada pada sikap mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Merindukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul dia merasakan dunia yang sempit ini menjadi luas karena kenyamanannya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Orang yang mereka banyak-banyak berzikir kepada Allah itu betul hatinya itu menjadi hidup. Hakikat kehidupan hati itu ketika hati itu selantiasa menyambut seruan Allah Ta'ala. Dasar menyambut seruan Allah adalah hati yang mereka nyambung dengan Allah. Ingat dengan Allah Ta'ala. Maka di sebuah hadis eh, dikatakan, Mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha misrul hayyi wal mayyit. Perumpamaan antara orang yang mereka mengingat Allah dan orang yang mereka tidak mengingat Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Sehingga hakikat kehidupan adalah kehidupan hati manusia dan kehidupan hati dengan itu berisi yaitu zikrullah, hati yang mengingat Allah sehingga betul-betul dia merasakan muraqabatullah, merasakan kehadiran Allah, merasakan ini dia menjadi senantiasa menyambut seruan Allah Ta'ala. Sahabat Islam beliau mengatakan, Adzikru lil qalbi kalma lisamak. Ha adzikir bagi hati seperti air bagi ikan. Pakai fayakunu halus samak ida ini farakalma. Bagaimana kondisi ikan apabila dipisahkan dari air? Tentu akan ini mati. Cepat atau lambat akan mengalami kematian. Hati yang mereka tidak berzikir kepada Allah juga demikian akan bisa mengalami ini kematian. Kemudian hati yang berbanyak berzikir kepada Allah itu hati yang akan menjadi kinclong, gilap. Sehingga hati yang selalu dipoles-poles. Karat-karat ini akan gogrok. Karat ini kelalaian, karat hawa nafsu, karat yaitu uh, kerusakan hati, ini akan uh, seperti karat-karat yang kemudian dipoles gogrok sehingga menjadi kinclong bersih. Kaca yang selalu selalu dilap uh, di, dengan pembersih. Sehingga dikir itu akan menjadikan hati menjadi betul-betul gilap. Bersih akan meruntuhkan hal-hal yang menjadi kotoran-kotoran hati seperti kelalaian, hawa nafsu dan seterusnya itu. Sehingga yang seperti ini akan menjadi hati yang betul-betul yaitu sangat yaitu merasakan kenyamanan hidup, akan merasakan betul-betul kebahagiaan yang eh, yang sangat ini luas. Kemudian di antara hadis pula yang mengingatkan pada kita lah hati itu dengan berdiri kepada lakam dan membuat hati itu tenang. Hmm. Hati itu tenang. Tiwadaya dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ila nasalat Ali musakinah Tidaklah seorang hamba mereka berkumpul di rumah Allah dalam rangka untuk membaca Al-Quran, di termasuk uh, membaca Al-Quran, masuk zikrullah. Bahkan dikir yang paling sangat yang paling bermanfaat mempelajari Al-Qur'anul Karim kecuali pasti akan Allah ketenangan, Allah berikan ketenangan. Allah turunkan kepada mereka ini ketenangan. Maka orang yang mereka hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an di majelis-majelis zikir, maka ini akan jadikan seorang dia total merasakan yaitu kebahagiaannya. Dengan demikian, maka sangat erat ini dikir dengan terwujudnya kebahagiaan ini seorang, ini hamba. Yang akan menjadikan dengan dikir itu hatinya nyaman, hatinya lapang, hati yang merasa aman. Karena dia sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikir ini akan menjadi obat yang menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit hati, hati yang keras, hati yang keras kerasnya hati itu bisa dihilangkan dengan berzikir kepada Allah. Hati yang keras, hati yang mereka uh, susah khusyuk. Sehingga hatinya akan nampak yaitu nggak tenang, gelisah, goncang. Ada seorang datang pada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Ya Aba Sa'id, as'ku ilaika qaswata qalbi. Wahai Abu Sa'id, aku mengeluhkan kepada anda tentang kerasnya hatiku. Kata Al-Hasan Al-Basri, hu bidzikri. Hilangkan keras hati Anda dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata mahul, zikrullah syifaun. Mengingat Allah itu merupakan obat yang akan menyembuhkan berbagai macam yaitu penyakit, penyakit. Maka orang mereka banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ah, dia akan mengharuskan ketenangan, kenyamanan, ini hidup yang ini nyaman. Uh, itu diantara jalan kebahagiaan yang beliau bawakan pada kali ini, yaitu betul-betul uh, ah, diantara jalannya adalah bagaimana seorang hamba dia senantiasa banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga itu akan menjadikan mewariskan ketenangan hati manusia sehingga manusia akan betul-betul orang akan menjadi tenang bahagia itu dulu para pemirsa yang dirahmati Allah Taala para pendengar dari Muslim Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.